Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Suatu ketika Az-Zubair Ibnu Al-Awwam radhiyallahu anhu berselisih dengan salah seorang sahabat Ansor mengenai pengairan air ke kebun mereka yang berdampingan. Siapa kebun siapa dahulu yang akan mendapat bagian atau jatah air? Maka datanglah keduanya meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan perkara tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, memutuskan atau memerintahkan kepada Az Zubair agar kebun dia dahulu yang diairi. Setelah itu, baru setelah selesai kebun Az Zubair diairi, setelah itu baru diairi kebun sahabat Al Ansor yang berada di sebelahnya. Maka sahabat Ansor tersebut berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, apakah karena dia anak dari bibimu, putra dari bibimu, sehingga engkau putuskan kebun dia dahulu yang diairi? Seolah-olah dia menyanggah, tidak ridho dengan yang diputuskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berubah wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau marah Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Zubair, aliri sungaimu, eh, aliri kebunmu dengan air dan tahan air tersebut. Kembalikan dia lagi ke asalnya. Maka ketika itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum." ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما qadaita ويسلموا تسليما فلا وربك ما rabbik maka demi Rabbmu, لا Tuhanmu, la yu'minun, mereka tidak dikatakan beriman. Tidak sempurna keimanan mereka. Dinafikan keimanan. Hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, sehingga menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim yang memutuskan perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak dapatkan di dalam diri mereka ganjalan, perasaan mendongkol, perasaan tidak menerima. Mimma qadaita dari apa-apa yang telah engkau putuskan wa yusallimu taslima dan mereka menerimanya dengan terserah. Saudaraku, perselisihan antara Az-Zubair dan sahabat Ansor tadi radhiyallahu anhuma hanyalah masalah dunia. Masalah tanah siapa, kebun siapa yang pertama diakhiri. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan. Namun begitu, ketika salah seorangnya tidak ridho, tidak menerima dengan keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah marah. Turun ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala menegur, mengingatkan bahwa tidaklah patut bagi seorang mukmin menolak apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah SAW Alaihi Wasallam. Saudaraku, kalaulah, kalau saja perselisihan yang terjadi antara sahabat Zubair dengan sahabat Ansor ini hanya dalam urusan dunia, masalah mengairi kebun, lalu diputuskan oleh Rasulullah hanya masalah dunia, tidak ada kaitannya dengan akhirat itu. Tapi kalau Rasulullah sudah memutuskan, lalu ada yang tidak ridho, Allah marah sampai menurunkan ayatnya untuk mengingatkan bagaimana kalau seandainya ada orang menolak keputusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketetapannya, perintah dan larangannya dalam masalah akhirat, dalam masalah ibadah, dalam masalah syar'i, dalam masalah syariat, dalam masalah agama yang merupakan keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala mengomentari ayat ini. Di dalam ayat ini kata beliau, ada tiga tingkatan Islam. Yang pertama yaitu iman, tingkatan al-iman. Yang kedua, tingkatan al-Islam. Yang ketiga, tingkatan yang pertama tingkatan iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Yang pertama dari ayat tersebut adalah menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hakim yang memutuskan ketetapannya dipatuhi, ditaati, diikuti dalam suka maupun duka. Ini keimanan. Hatta yuhakimu fima syajara bainahum. Kemudian yang kedua, tingkatan Islam. Menerima apa yang diputuskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga tingkatan ihsan, menerimanya dengan tanpa ada ganjalan di dada. Lapang dada, pasrah. Ini dia. Tingkatan-tingkatan Islam yang tiga yang terdapat di dalam ayat ini. Seorang mukmin yang sejati maka dia akan tunduk patuh kepada setiap yang dititahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa makana li mu'minin wala wa an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah patut bagi seorang mukmin maupun mukminah apabila Allah Rasulnya sudah menetapkan satu perkara lalu mereka memiliki pilihan lain dari perkara tersebut. Dia pilih yang lain daripada apa yang telah dipilih oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa may ya'sillaha wa rasulahu. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya menentangnya. Sungguh mereka itu telah tersesat dalam kesesatan yang nyata. Mari tundukkan diri kita. Zahir dan batin. Seti dalam setiap perkara besar dan kecil. Kepada titah. Kepada perintah. Al-Quran. Dan juga kepada perintah-perintah as-sunnah an-nabawiyah. Dengan demikian, mudah-mudahan keimanan itu betul-betul utuh, sempurna, pada diri seseorang. Ittiba adalah sebuah keniscayaan. Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah keniscayaan dan bukan sebuah pilihan, tetapi sebuah satu perkara yang wajib fardu untuk menyelamatkan hidup kita di dunia demi akhirat. Mari kita ikuti, kita buktikan bahwa kita benar-benar umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته